banyak sekali baca literatur tentang sejarah Sayyidina Umar. Tapi tidak pernah sefaham malam ini. <laughs> Karena visualisasinya luar biasa. Saya hanya kecewa dengan Abu Jahal. <laughs> Karena sopan tadi masa. <laughs> Jadi itu yang agak salah kalau saya nilai aktornya itu masa Abu Jahal sopan ngasihkan mic gitu jadi saya <laughs> baru ini benar-benar memahami tentang tarikh Umar saya mohon sama Gus Yofur untuk menerjemah semua tek-tek Arab tadi yang jadi dialek dalam drama saya tidak tahu apa itu tadi pakai bahasa fusa, apa ami, apa suki, tidak tahu. Yang jelas semuanya percaya diri. <laughs> saya itu masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufrodat. Jadi dia tahunya kalau yadun itu tangan. Kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saro. Kalau kepala ya roksun. Kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufrodat di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya Syekh, ya dun anta, saro-saro. <laughs> Ala rok si ana katanya. <laughs> ya artinya sama. Jadi ya Syekh, yaitu yadun anta berarti tangan Anda. Saro-saro. <laughs> Terusannya itu ala rosiana pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala roksi tapi ya yadun anta saro-saro ala roksiana. Nah semoga semua dialek tadi nggak termasuk kategori yang itu. <laughs> Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Yofur itu ya punya temen kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan Aladina, <laughs> Jadi apa maknanya Aladina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji Allah Dina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti di dimarahi di depan Aladina. Nah ini Kapan saya tadi pamit sama Gus Sofur tuh kapan-kapan bisa disewa enggak Gus itu? Bisa kan? <laughs> Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah di ya didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk uh, memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal nisa Kalau tadi enggak karena Anwar tiga <laughs> mungkin. Atau babaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal enggak tahu tadi. <laughs> jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak terutama yang putra ya. supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi kayak Abu Jahal dan siapa tadi Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih al ahkam al fikih. Jadi saya mohon muhafadohnya itu tidak hanya Quran lafdon wa tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya kangkang harus hafal meskipun nggak bisa prakteknya kalau idatul mutafaan hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyro. Kalau dia min dawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayatokna hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya. Akbarul kabair ba'dal isyrok billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrok billah adalah qatlul mu'min. Membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim. Yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi apakah masuk ayat wa mayaqtul mu'minam mutamidan karena dia orang mukmin jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitab busial bahwa mangku tiladuna mali fahuwa syahid mangku tiladuna ahli fahuwa syahid Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar. Sehingga dia tidak kena kisos. Si sahibul bed tadi yang punya rumah tadi. Sehingga eh, dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih ya. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Yofur ngaji sama Mbah Mun, Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Yana. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Mat, Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun itu. Ahmad Su'aib Itu dulu berwasiat kalau ngejlok adiknya saya Abi Bakar satu yang punya kitab Iana itu serana gunane mulang kitab gede-gede sing penting wapal kan akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar jadi disuruh muhafadah <laughs> karena memang harus hafal jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Sofur apa ingat ketika dulu muhafadah karena kalau kita muhafadolanya Alfia itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu. harus digebut ya Gus, enggak mesti bingung. <laughs> Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak digebut terus, terus gurunya semuanya terus wes bon pak. <laughs> Jadi bisa diakali juga akhirnya ya ya lolos. Terus cerita kedua ini ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zulfur, Musawaroh, Fatul Muin, macam-macam. Pernah digojlek sama Bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zulfur, makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaanku. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subhisma rabbikal Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi tadi hanya apal tadi tiga juz tadi. <laughs> itu nggak pede. Ganti waduha. Waduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar yaitu ganti kolhu. <laughs> Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kolhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba fatihah. <laughs> lah, lah itu fakih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fakih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya faham. Misalnya pura-pura baca walaqad ataina kasab'am minal matani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak faham. Jadi ini ada masail-masail fikih ya. Yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad. Untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat. Ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita. Dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini. Yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin karena dia percaya dengan tek Alkomar itu sama Irobiah. Tapi kata muridnya itu Kiai Kudus semuanya dua-duanya Kiai Kudus itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya Orang mungkin terus dia cerita kola Rasulullah begini panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai tiga jam sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, Alhamdulillah, game pun butuh nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim? Padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru. Kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah, Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. <laughs> Jadi itu nih. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut apa menurut guru kalau tapi bilang kalau kola rasulullah gini gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan kola rasulullah ini penting sekali dalam ulumul Quran saya yakin Gus Zofur lebih tahu misalnya begini saya sering kali digugat oleh para saintis Pak Bahak dalam proses embriologi itu udah ada min alakir segumpal darah yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran katanya. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu. Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya bukan Qurannya kata saya. Gitu. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal dengan Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Uh, meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah karena untuk litah jin atau untuk litak litakbeh supaya manusia tidak sombong diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa darah bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya untuk supaya manusia tidak sombong bisa saja kalau secara balaghah demikian ini kembali ke Umar tadi saya ketika melihat drama Umar tuh Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat sampai penggemar beliau mengatakan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar walakin qulu hadza hukmu Umar. Ingka naswaban famin Allah wa ingka khotoan famin Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasek, wong keliru kok dikancani gitu. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik benal haki wa benal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, mata terima dayuh tamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu mata dayuh tamu bih. Jangan-jangan dia tamu bih husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu mata tuh tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bih husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim tetap hormat karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar tiga murid-murid Gusofur. sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan kalau kamu melihat orang fasik jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kufar malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatufa Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik itu masih ada kata wa yu'adzibal munafikina insya'a. Masih ada kata au yatuba ali. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Sayyidina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik benal haki wa benal batin. Nah saya akan menjelaskan di sini bahwa itu itu ada ilmunya, ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak wahsi kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'aihim hakata. Zaman itu binabihim hakata. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu sujawat juh. sirat kusirat rubaiyatu. Wa utmiyat lisatu Ketika Nabi babak belur wajahnya kata beliau, kefa yuflihu kaumun fa'alu bi nabihim hakata." Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsi Qatilu Hamzah juga masuk Islam. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron itu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya, Gus Zofur berteman juga ada ilmunya. Nah ini yang saya harapkan dari Anwar Tiga. Mohon ilmu ini diperkuat karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Sama masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiah anti koler dulu awalnya. Selama lama diganti mantap, terus di era putra putranya diganti di Hofilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, iya, nahi mongkar, kenal era gelem kok nahi mongkar. Oleh proses oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gusme karena tetap Anda tidak mesti sukses kayak <laughs> Gusme. Nah, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. itu karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingka dasarin fajan di suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah Niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sohabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fikhud dakwah maupun fikhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Semit dalam kitab Alman manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, Sangking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin Kata si Ustaz tadi, ini nasihun lak didun alika fala tajidanna fi nafsika alia syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi kata apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustaz bodoh Terus Fa inna Allah ta'ala qad man huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. <laughs> Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu eh ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi tapi kok ah, sudah benar ya, jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata kata Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Firaun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqul lahu qaulal layinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai tiga itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qurania. Sehingga nanti keyakinan saya, keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, Nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla, wal biwala, wal hamira, litarukabuha, wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khoel, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, Pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu kemudian kita syukur litas tahu ala duhuri ya yang penting semata guru nikmat rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus lebih tahu ya. Saya pernah di UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia di situ diterangkan kalau sekian terjemahan kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. E, di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah karangannya Imam Syafi'i ketika apa, sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi dan lisanul Arabi itu ausaul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolak bulma mencari air ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab falam tajidumaan. Kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayam mamu so'idan toyiba. Beliau dengan enteng mengatakan layukalu lima lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan pasti baca sabkit tolap setelah men mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan takrirat Faidul Khobir yang di karang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus karena dulu yang ngajar eh, Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluarnya Gus di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah maka al adat yufidul hasro. Kalau dalam kaidah usul fikih al adat la yufidul hasro. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intas lahum sab'ina marrotan fala lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didawi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak. Saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum isul fikih. Karena kalau menuruti adat Nabi sering dawa misalnya man sholal berden dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakholal. Terus kamu mau tidak sholat duhur misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini ini ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita, kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali, Anda saja yang apa? Kembali. Jadi jadi ini penting ya, penting-penting sekali. Karena saya pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum-belum nggak pakai sunnah rasul. Karena kiainya ada cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. <laughs> kalau motong celana itu gampang kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah. itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu banyak jenggot, Singkrang payah bila ada tambahnya <laughs> itu. itu itu Nah ini saya tantang anak-anak Anwar Tiga supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal kenapa Gus di tiga juz itu. Ya? <laughs> itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisor Quran. Oh, itu kan. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Muhtasar Jidan jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi tiga juz. Ya tapi karena ya itu tadi karena saya yakin Gus orang alim itu tadi kaidahnya itu malah idroku kullu la Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari sekolah itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya 2 juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan tuh tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal, hafal betul juz 7, juz 8, tapi juz amma kadang nggak bisa, buat duha kadang nggak bisa. Imami Mitrawe kadang nggak bisa dia karena dia besar kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jajar santrinya bapak itu, dia tahlil kulhu, ojo tahlil kulhu. Itu sis tolong puloh, koyo apal tolong puloh aja gitu. <laughs> Jadi, jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis sapal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh gak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya <laughs> mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus jus tolong pulau itu kok kok melete itu kok sudah. <laughs> Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus justru tulung terus ini. Wah ini ini menurut saya ini agak agak masalah dalam tradisi saya ya dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya apa? Saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Sofur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Sofur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering sering dinasihati Yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ada ilmunya. Karena mungkin kita tahu untuk la nadrima yuhtamu bihi. Kita tidak tahu si fase tadi yuhtamu bi apa kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bihusnil khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam. Saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu atafrik benal haki wa benal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang nggak baik ya. Tapi yang jelas nggak tak saboyong. Karena pada saya bilang nggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling dilalap boyong tapi jogeman boyong tapi. Jadi berarti karena kalau kalau musonnya boyong berarti tidak keramat karena pakai <laughs> pakai kriteria fikih tadi pakai ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam ada tujuh hari ya diterima, empat puluh hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat kita ya enggak. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi apa aksi reaksi itu tidak semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al Minanul Kubro karangannya Imam Saroni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron, tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, ke kusufur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum siron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan, A'linu bito atikum, kama yatadzoharu rukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta, di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar. Dulu tuh pengajian tuh nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul maunah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat kita, akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau toat harus iklan, a'linu bito'atikum. Kalau toat harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah wow, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, wah itu, <laughs> wah itu, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. <laughs> itu pasti pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas. Ada halal yang kita tegas. Misal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wabainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya nggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita ya harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih kola Allah Ta'ala, kola Rasulullah. Itu pesennya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bahwa mandat Tuhan kalau saya harus ulil hakko walau karena murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk Abdulul Khalqi tentu termasuk orang-orang pilihan ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya kita saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu mungkin yang saya agak beda itu kalau Pak Kure siap kata Mbak Naswa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar tiga tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Ya gani nak salah itu sing salah sampai antok itu. itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami itu Gus Gofur ke bawah nanti. <laughs> Jadi saya tidak itu dalam konteks itu tidak tidak sependapat. Saya. Karena resikonya tinggi sekali. misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jumlah tadi ya dun anta saro saro ala rosi anak <laughs> itu kan itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir eh, karena saya tabaruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa ana wa abna ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Medina. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu karena itu di luar apa? Perjanjian karena sudah keluar dari Madinah. Ketika Istasharul Ansor, apa kata itu? E, Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Mikdad, Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna itu. Walakin fathab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro. Tak tunggu beritanya. Nah, itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari, lari seminar keramat, terus kiai gue juga serau usah diaturi. Jadi gitu kan. <laughs> kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, terus Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh, kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta kita gitu. terbiasa mawon. Dan terus menurut saya itu itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru. Ya, Gus itu orang yang ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan sepuluh ewunan, rompulai ewunan diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya itu tidak nunggu tidak nunggu kaya. Kalau adat sekarang kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kayaknya. Itu kalau tepaan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama kolat Banu Israel. Fathab anta warabbuka rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Walakin idhab anta warabbuka rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah engkau berangkat. Kita kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya. Watu sanu misalnya as-salat atau sanu nasatun di solatin. Disunatkan kalau mau sholat tuh sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang wa yusannu nasatun di solatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allah ta'ala dhamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu husam. Kalau mau sholat tu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan seneng, isek, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah tu mengkritik dhamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza komu, ila sholati komu, besar. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Munafik. Itu bukan dakbu ulama ina, bukan ahwal ulama ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi? Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang yang luar biasa. Saya punya kitab mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama dan beliau cerita tentang kehebatan Sidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum muat. Karena anginnya angin balik loh, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini kata Sidina Ali. Ini. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa dari ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas dari ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah nih balik loh, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Togo itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togo, sudah balelon. Saking balelonya yang main hantam saja. Kata Sayyidina Ali, sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dasarnya banjir karena diredaksikan togolma. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atia. Jadi yang namanya atia itu pakai to ya ini ain to ya ini yang pakai apa? Ain alif Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dasar. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut togohnya semuanya sudah keluar dari apa? ukuran. Ini saya mohon, saya mohon sekali karena anak-anak Anwar Tiga ini menangi Mbah Mun, menangi Gusufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak apa ya banyak ya nabi al ilmi lah banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di Muhadoroh ini kajian-kajian fakihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanat kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfud, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus itu yang mendapat barokah muhafadah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadah itu tidak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya. sungguh nak ramugah pening di gitu terminal bah. <laughs> Ngoten niku Mbak Fakih terus diugah, no. Kata beliau, nak nganti terminal dadi wong nakal aku sing kedosan. Mergo tadi mayu adi ilal haram ke? Haram. Sehingga dulu masyur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Kok nak takoi muni di terminal ya. <laughs> Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja anak yang nakal mau boyong terus disewankan Gus Zofur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita, cerita, cerita, cerita dulu. Sehingga anak-anak yang kamu mukhafadzah itu mesti ada ada yang anak-anak lugu ditanya Mbak Fakir. Kalau gak naik di dicung ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya orang mudah tenang. <laughs> Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Ya seperti itu. Ya, saya harap ilmu ini gak jadi apa ya, gak jadi masalah bagi anda terus nanti anda menteror Pak Musonep Awas wal sunat. Nah aku ramuga neng terminal. Ya. Wah, oh, udah bisa. Ya saya kira demikian semoga manfaat. Terus kalau nih ngapunten sangat sudah berpihaknya, buatin sakit kalau acara-acara pidato, buatan sakit. Kena ngaji kalau biasa. Dina ngaji rak ngerpek, wonten kitabnya terus moco. Tapi kalau seperti ini tuh temanya jadi bias. Tapi ya semoga tadi barokahnya si Dina Umar tadi kok. <laughs> saya jadi malu itu karena tadi Abu Jahal kok fase gitu itu saya itu iya. masih Ya monggo doa bareng-bareng ya mugi-mugi pondok ini pondok sing mubarokan sing nafian untuk mati Rasulillah nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabi wali aimatil muslimin wa amatihim al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki ya Iyyaka na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Nahmatuka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala habibika Muhammad. Wa salli ala khalidika Ibrahim wa nasika Musa wa sofika Isa wa nasyatu biru tanfika sidina. Wa salli ala anbiya'ika wa rasulika asim. Allahumma ya Allah. Inna nasaluka rahmatan tahdi biya ubi wa tasma'u biya Ya Allah taruddu bihal fitana Wa fitana anna ya Allah. Wa taruddu fitana anna ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma sifan nasu abima syita kefa syita ina ka'ala ma tasya Allahumma ya muhabil al-ahwal habil ahwal ana ila ahsanil hal Wa ya musarif al-urib sarif ilubana ila ta'atika Muftah lana futuhal arifin Wajal amalana khalisatan liwajikal kadim Rabbi sidna ilmu arzuna fahma ya Allah ya Allah Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana ya Allah ya Mubin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah